untuk menempuh jalan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Dan sungguh amat sangat bersenanglah seseorang yang dipilih oleh Allah Jalla Subhanahu wa taala untuk mengawal dan memandu syariat ini rahimani wa rahimakumullah jami'an sebagaimana terpilihnya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in untuk menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka kita berharap setelah Allah Azza wa Jalla memilih kita untuk berjalan di atas bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam di dunia ini dan memilih kita untuk menjadi penghuni surganya rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang kita sebutkan pada pertemuan di depan. Karena besar dan bahayanya ujian dan cobaan yang setiap saat datang silih berganti. Orang yang istiqomah di atasnya aduhai betapa sedikitnya orang yang istiqamah untuk memegang prinsip-prinsip sunnah Nabi Yuna alaihi salatu wassalam aduhai betapa beratnya itulah ujian dan cobaan yang terkadang barakallahu fikum menodai langkah yang suci itu dan terkadang mengusir seseorang untuk meninggalkan langkah yang al rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada yang diperingatkan oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Ujian dan cobaan yang berbahaya menimpa umatnya. Daripada apa yang disebutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Likulli ummatin fitnatun al-mal setiap umat itu ditimpa oleh ujian dan malapetaka maka ujian dan cobaan yang menimpa umatku dari harta benda kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka oleh karena itu rawal Imam Al-Bukhari wa Muslim di sahihihima Rasulullah mengatakan mal fakru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Bukan. Walakin akhsha an tubsata lakum dunya. Yang saya khawatirkan menimpa kalian adalah dibentangkannya atas kalian dunia. Apa kira-kira kalau dunia ini dibentangkan? Akankah kita mau bersabar melihat orang berputar? Jawabannya Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpakannya Tetapi yang aku khawatirkan kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam Dibentangkannya atas kalian dunia Lalu kalian berlomba-lomba untuk mengejarnya sebagaimana orang-orang kafir berlomba-lomba untuk memperolehnya. Akhirnya, dunia membinasakan kalian sebagaimana membinasakan orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Jalla wa ala melindungi kita dari bahaya besar ini bahaya yang telah menimpa kaum di masa yang silam. Maka mari kita kembali. Tidak ada yang paling berbahagia dan paling beruntung hidupnya di dunia ini dari keberuntungan yang diperoleh oleh para sahabat Nabi Ridwanul alaihi Mereka diuji oleh Allah Jalla Subhanahu dari sisi dunia. Mereka diuji oleh Allah Jalla wa'ala dari sisi syariat. Mereka menjadi orang yang berhasil lulus di dunia ini. Dan meraih kelulusannya untuk masuk ke dalam surga rahimani wa rahimakumullah Kita hanya berharap kepada Allah. Semoga pilihannya kepada kita untuk berjalan dan menapaki jalan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pilihan untuk menghuni surganya rahimani wa rahimakumullah. Kita bergembira dengan apa yang kita lakukan sekarang ini dan dapatkan dengan hadis Nabi Guna alaihi salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده في النار أو في الجنة kata Nabi Yun alaihi salatu wassalam tidak ada seorang pun dari kalian kecuali tempatnya telah ditulis di dalam surga atau di dalam neraka para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in bertanya kepada Nabi Yun alaihi salatu wassalam. Tapi mal amalu ya Rasulullah. Kalau masing-masing kita telah ditulis tempatnya di dalam surga. Lalu untuk apa kita lelah capek berbuat berjuang ya Rasulullah? Pasrah kepada catatan takdir. Dengarkan jawaban Nabi Yunus صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق Berbuatlah kalian Beramallah kalian Karena setiap orang itu akan diciptakan Kemana? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap orang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemana barakallahu fikum arahnya Kullun muyassarun lima khuliqan. Setiap dari kalian akan digampangkan dan dimudahkan. Kemana diciptakan? Mari kita dengarkan untuk saya mengajak kita sama-sama bergembira atas pilihan dan kemudahan yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, berbuatlah kalian, berkaryalah kalian, dan setiap orang akan dimudahkan kemana dia diciptakan. Apa maknanya kalimat ini? Kita bertanya kepada Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, dan sungguh beliau telah menjawabnya. Apa maknanya setiap orang dimudahkan ke arah mana dia diciptakan? Kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, In kana min ahlil jannati, fasayu yassaruna amal ahli jannah. Kalau dia diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala untuk menghuni surganya, maka Allah mereka akan dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan amalan-amalan seluruh surga. Inilah yang kita harapkan. Dari sisi Allah Jalla wa'ala. Kita berharap kemudahan yang dibukakan oleh Allah Jalla wa'ala. Di masa sulitnya mencari orang yang benar. Di masa sulitnya untuk mencari orang yang lurus di masa sulitnya untuk mencari orang-orang yang tabah istiqamah di atas kebenaran. Semoga iya. Allah Jalla wa'ala memilih kita sebagai bertanda untuk memilih kita menghuni surganya yang karenanya diciptakan rahimah wa rahimakumullah. Itulah yang kita bisa harapkan. Kita tidak bisa memastikan diri untuk bisa masuk ke dalam surga. Namun kita berharap kemudahan yang dibukakan oleh Allah Jalla wa'ala adalah kemudahan menuju surganya rahimani wa rahimakumullah. Itulah yang kita harapkan kepada Allah. Wa in kana min ahlina. Kalau seseorang itu telah diciptakan menjadi penghuni neraka, kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, fasayuyassaruna bi amali ahlin maka dia akan digampangkan, akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Rahimani wa rahimakumullah Maka oleh karena itu barakallahu fikum. Mereka generasi terbaik umat ini telah berlalu di dalam meraih kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat dengan apa yang kita telah diberitahukan oleh Allah Jalla wa'ala untuk menapakinya yaitu jalan Allah yang lurus memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi mereka adalah kaum yang paling segera untuk melakukan pensucian terhadap batinnya mereka adalah kaum yang paling berbahagia untuk membersihkan kalbunya hati-hati mereka. Mari kita mencoba mereka. Untuk kemudian kita mengerti bahwa ternyata di dalam hati ini terkandung segudang penyakit yang harus kita obati dan barang Allah kita. Sebelumnya, mari kita bersama Al-Imam al Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang segumpal daging yang disebutkan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam sebagai muara kebaikan dan juga muara kejahatan. Rawal Imam Al-Bukhari wa Muslim di sahihaihima. Dari sahabat Abu Abdullah Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب كما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم Ketahuilah oleh kalian bahwa di dalam jasad ini ada segumpal daging kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging kata beliau alaihi salatu wassalam. Yang jikalau baik sebagai penentu kebaikan seluruh anggota jasad. Dan bila rusak, akan menentukan kerusakan seluruh jasa kata Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ketahuilah segumpal daging itu adalah al-qalbu hati kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hafidhani wa mari kita meraba jasa kita ini dengan ilmu yang ditunjukkan kita oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Kita tidak pernah melihat hati, namun Nabi kita memberitahukan bahwa di dalam jasad kita ini satu organ tubuh kita yang menjadi penentu terhadap organ-organ yang lain. Baik akan menjadi baiknya yang lain. Jelek dan rusak akan menjadi kerusakan dan rusaknya yang lain kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Segumpal daging itulah hati. Sesungguhnya makna yang benar adalah jantung rahimani wa rahimahina. Tetapi kita memakai bahasa yang umum. Yaitu hati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah mengajak kita untuk menyelami organ ini yang disebut dengan al-qalbu rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita berbicara apa yang ada di dalam risalah, kita ingin menyelami kembali organ tubuh yang menjadi muara kebaikan ini dan yang akan bisa menjadi muara kejahatan. Kira-kira apa yang kita ambil? dari insan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Ketika mengatakan bahwa hati menjadi penentu kebaikan organ tubuh, saya yakin kita akan sampai kepada apa yang disebut dengan al-amiru. Apa arti amir? Bahwa hati menjadi penentu kebaikan organ tubuh. Ketua, pemimpin. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Maka hati ini kata beliau merupakan al-malik. Tak kedudukannya sebagai raja dan pemimpin. Yang akan berbuat terhadap junud. Junud artinya pada tentara-tentaranya pasukan-pasukannya. Yang semuanya akan siap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh sang pimpinan. Yaitu hati rahimani wa Semua organ-organ tubuh yang kita miliki. Kata Imam al Qayyim rahimahullah, tak tahta wa qahri. Berada di bawah kekuasaan kepemimpinan hati tersebut. Maka dari sinilah kata beliau, organ-organ tubuh yang kita miliki ini akan menjadi istiqamah karenanya dan akan menjadi menyimpang dan menyeleweng karenanya pula karena segumpal daging yang disebutkan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Allah fikum. Dari sinilah kita mengerti. Kata beliau, wala yastaqimu laha syai'un min a'maliha hatta tasdura an qasdihi wa niyyatihi tiadalah organ tubuh ini akan bisa bergerak, akan bisa berbuat, akan bisa berkarya. Kecuali apabila ada keinginan dan niat yang muncul dari dalam Oleh karena itu, yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Jalla fi'ula dari organ-organ tubuh pertama kali adalah sang pemimpin rahimani wa Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, hati itu Terubahnya bagikan rahim pemimpin. Dialah yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti, Barakallahu fikum. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, memperhatikan segumpal daging ini untuk meluruskannya dan memperbaikinya Allah lebih harus diutamakan dan dikedepankan harus lebih diutamakan dan dikedepankan oleh orang-orang yang memiliki jalan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala Kedua, memeriksa segala bibit-bibit penyakit yang ada padanya dan berusaha melakukan pengobatan padanya. Inilah yang dilakukan oleh mereka-mereka yang taat beribadah kepada Allah. Melakukan usaha perbaikan terhadap imamu wa amirul jasad pemimpin jasad ini dan imamnya hafizan wa hafizahumullah jami'an. Coba antum lihat di saat Syekh Muhammad Ibnu Saleh Al Utsaimin berbicara tentang taharah di dalam bab al-fikih. Beliau menyebutkan at-taharatu taharatani. Taharah bersuci itu ada dua. Taharatul qalbi al-batin wa taharatul jawab. Mensucikan batin kita, hati kita. Mensucikan organ-organ tubuh kita. Setelah itu beliau memberikan taklim yang paling dikedepankan, yang paling diutamakan, yang harus didahulukan adalah pensucian terhadap alkohol hati yang kita miliki hafidhani wa waktu ini yang harus dikedepankan barakallahu fikum maka kata beliau menyebutkan di saat iblis laknatullah alaih mengetahui. Ini merupakan poros kebaikan seorang hamba. Maka itu juga yang menjadi sasaran pertama iblis untuk melakukan penerusakan rahimani wa Sekali lagi, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, karena ini hati ini menjadi muara kebaikan dan menjadi muara kejahatan, maka iblis mengarahkan sasaran yang paling pertama dan utama melakukan penerusakan terhadap muara. Iblis melakukan pengerusakan terhadap barakallahu fikum muara ini rahiman wa rahimakumullah Dia berusaha untuk kemudian mendatangkan wasawis berbagai macam bentuk bisikan-bisikan. Bahkan iblis datang untuk menghiasi berbagai macam asyahawat. Syahwat-syahwat وزين له من الأحوال والأعمال ما يسد به عن الطريق bahkan syaitan tampil untuk menghiasi perbuatan-perbuatan yang akan bisa menghalangi dia dari jalan Allah Jalla Subhanahu yang lurus. Kedua, iblis berusaha untuk membentangkan seluas-luasnya sebab-sebab yang akan mengantarkan dia kepada kesesatan rahimani warahimahumullah Yang jelas, sasaran utama dan pertama ini, Iblis laknatullah alaihi berusaha untuk melakukan tipu daya dan menetapkan makar-makar yang sangat berbahaya. Kalau kita tidak sadar dan tidak diajarkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan sanggup untuk menghadapinya barakallah coba kita lihat mulai dari kerusakan yang terjadi di masa yang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diutus ke tengah mereka. Pertama kali yang dilakukan pengerusakan atau dirusak olehnya. Muara kebaikan dan kejahatan akidah rahimani wa rahimahullah. Maka oleh karena itu, di saat seseorang berusaha untuk melaksanakan perbaikan terhadap kolbunya, di sana dia akan menemukan tantangan akan bertambah dari iblis saknatullah. Kenapa Barakallah? Karena iblis diciptakan bukan untuk melakukan pengerusakan sesuatu yang telah rusak. Tidak. Tetapi iblis melakukan pengerusakan terhadap sesuatu yang telah diperbaiki. Tetapi tentu barakallahu fikum Allah Jalla wa'ala menceritakan akan pengakuan kelemahan iblis laknatullah alaih dan bala tentara. Mari kita mendengarkan apa cerita Allah Jalla wa'ala. Di saat iblis mengatakan umuyannahum ajma'in. Saya akan benar-benar menyesatkan mereka seluruhnya. Berarti semua hamba-hamba Allah Jalla subhanahu wa ta'ala akan didasari akan dirayu, akan diberikan iming-iming janji. Namun sasarannya adalah sebagai teman di dalam neraka sahih rahimani wa rahimakumullah. Sehingga jangan sampai kita tertipu dengan akal dan kelicikan iblis rahmatullah alaih. Jangan sampai kita masuk dalam perangkapnya barakallahu Mari kita mendengarkan. Apa kata Allah Jalla wa'ala bercerita tentang kelemahannya iblis atau syaitan dan bala iblis dan bala tentaranya menghadapi orang-orang yang berakidah dan bertauhid. Saya kata iblis laknatullah alaihi benar-benar akan menyesatkan mereka seluruhnya kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlasin. Kecuali hamba-hamba engkau yang berakidah. Yang ikhlas di dalam berbuat. Syekh menjelaskan ketidakmampuan dan ketidaksanggupannya menghadapi orang yang berakidah dan bertauhid kepada Allah Jalla Yaitu beda antara dua orang yang bertauhid terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan dengan orang yang rusak akidah dan tauhidnya terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Beda. Di mana letak perbedaan? Orang yang berakidah kepada Allah Jalla Subhanahu lalu kemudian terjatuh di dalam dosa ada yang akan memanggil dia untuk segera bertobat kepada Allah. Ada yang menegur dia untuk mengaku kekeliruan dan kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah akidah. Itulah tauhidnya barakallahu fiik. Kalau seseorang kembali kepada Allah Jalla wa ala dari dosa yang dia lakukan, Artinya dia kembali suci gagal lagi cepat pun menggoda. Lagi cari jalan dan cari jalur untuk menjatuhkan dia ke dalam dosa yang lain. Mungkin karena imannya lemah terjatuh. Tetapi dia cepat bertaubat lagi kepada Allah. Gagal lagi. Kembali suci orang yang bertaubat dari dosa. Kama ladan balahu sebagaimana orang yang tidak berdosa. Gagal lagi. Beda. Jika seseorang yang tidak punya akidah, tidak jauh-jauh kita mengambil contoh diri atau masing-masing kita. Dulu kita berdosa dalam keadaan jahil, semuanya enteng. Ringan anggapan kita. Seolah-olah tidak ada pertanggungjawaban di belakang. Santai tetapi sekarang ada nilai yang kita rasakan apabila kita terjatuh dalam kesalahan Allah, Kita yakin yang kita salah, yang kita berbuat salah di hadapannya adalah diri kita yang telah menganugerahkan segala nikmat di dalam hidup ini. Yang kita berdosa kepada, baik yang kecil maupun yang besar, adalah dan yang kita akan kembali Allah yang memiliki surga dan yang menguasai neraka. Sadar kita. Lalu kita memperbanyak amal kebajikan. Kita punya pertarungan untuk melawannya kalau dia datang lagi membisikkan. Dan terhadap dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Kita berusaha untuk mencabut diri darinya. itu. Disinilah letak akidah dan tauhid. Maka oleh karena itu, la'uhuyannahum ajma'in. Saya akan benar-benar menyesatkan mereka seluruhnya. Kecuali hamba-hamba itu yang mukhlasin. Mereka yang ikhlas. Mereka yang bertauhid. Setiap berhasil menjatuhkan, kembali lagi orang yang mencucikan diri dengan pintu taubat. Takkan lagi. Cari pintu yang lain. Jatuh lagi dalam dosa dan kesalahan Kembali lagi dia bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Gagal lagi. Terus demikian rahiman wa rahimahullah Berarti pensucian kalbu kita ini ternyata barakallahu fikum dengan belajar akidah dan tauhid hadirani wa hafizakumullah jalla. Dengan belajar akidah, dengan belajar tauhid rahimani warahimakumullah jamina. Maka kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Kata beliau, tidak ada yang akan bisa menyelamatkan seseorang dari tipu muslihat, pengrusakan terhadap segumpal daging ini kata beliau, yaitu dawamul isti'anati billahi azza wa jalla. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala yang akan bisa melindungi dan menjaga kita adalah dawamul isti'anati billahi ta'ala. Pertama, terus menerus meminta bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di salah satu majlis kita pernah barakallahu fikum bercerita tentang bagaimanakah usaha yang paling cepat dan gampang untuk menumbangkan satu musuh kita yaitu segera meminta perlindungan kepada penguasanya dan yang menguasainya Allah Subhanahu wa لمن ابن الجوزي رحمه Allah Seseorang guru bertanya kepada murid, Bagaimana pendapat Anda? Lalu Syaitan itu Sang murid menjawab, hidup, saya lawan. Kata sang murid, guru kembali berkata, bagaimana kalau dia datang lagi? Kata sang murid Uga, gabiku, saya lawan. Kata sang guru, saya tunggu. Perjuangan engkau akan panjang. Perjuangan engkau akan panjang Lalu sang guru mengajak sang murid menerawang. Bagaimana lau ada segerombolan kambing, ada pengembalanya, dan dijaga dengan anjing. Anda tidak bisa lewat melewati daerah itu ya kecuali harus berhadapan dengan anjing semua mengatakan, saya menolak. Loh, tadi yang mau jawab Datang mendekat, angkatkan batu, kali lagi. Nanti datang lagi. Terus demikian. La barakallahu fikum. Dengarkan kata sang guru. Maukah engkau cepat selesai urusan engkau darinya? Iya, kata sang guru berangkat kepada pengembalian. Datang, minta diusir. Selesai Musa. Cepat. Kalau ternyata datang setan itu untuk membisikkan, merayu, menggoda, maka kita harus kembalikan kepada zat yang maha kuasa. Yaitu Allah Jalla Subhanahu. Coba bukti. Di saat Rasul alaihissalam wassalam memerintahkan kalau seseorang dalam sholat lalu datang wasawis, datang bisikan-bisikan, bagaimana mengusirnya? Ta'awud. Segera meminta perlindungan kepada Allah. Sesi juga bisa itu barakallah. Rahimani wa Yaitu selalu kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah meminta tolong kepada Allah Jalla Subhanahu. Kedua, watta'arrudi li asbab mardati. Harus berusaha melaksanakan, mengerjakan, mengusahakan dan mendekatkan diri kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, waltija'il qalbi ilaihi hati ini selalu terarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mewujudkan kebudiah kepada Allah Jalla Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian usaha yang kita lakukan, Allah berjanji di dalam Al-Quran untuk memberikan jaminan di dalam surat Al-Hijr ayat 47. Allah Jalla wa'ala berfirman, Inna ibadi Laisa laka alaihim sultan Sesungguhnya hamba-hamba Mereka yang tunduk Mereka yang taat Mereka yang beribadah kepada Allah Tidak ada kita wahai Iblis Atas mereka kekuasaan Tidak punya Anda tidak bisa menguasai diri mungkin saja bisa terjatuh di dalam dosa. Mungkin mereka segera bertobat kepada Allah Jalla Subhanahu. Tidak memiliki kekuasaan rahimani wa rahimakumullah terhadap orang yang berusaha membersihkan barakallahu fikum hati yang dimilikinya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum tentunya ini adalah pengenalan dari al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang segumpal barakallahu fikum daging yang dimaksud yang dimaksudkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Sementara di hadapan kita ini ada risalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yang berjudul apa judul risalah sekarang أمراض القلوب وشفاءها أمراض القلوب وشفاءها رحمني ورحمكم الله أمراض القلوب هاتي هاتي yang berpenyakit atau kita balik penyakit-penyakit hati. Ini sesungguhnya mengajak kita untuk menerawang bahwa ternyata di antara kondisi hati itu ada yang berpenyakit, ada yang hidup, dan ada yang mati. Ketiga kondisi hati ini satu yang kita akan bahas yang disebutkan di dalam risalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Alangkah baiknya untuk kita mengilmui tentang hati tatkala hidupnya dan hati tatkala matinya dan berbagai macam penyakit yang berbahaya padanya Al-Imam Ibnu Al-Qadjim rahimahullah di dalam kitab beliau Ibadatul Lahafah memberitahukan kepada kita bahwa Allah mensifati hati itu dengan tiga sifat. Yang pertama al-qalbus sahihu atau yang disebut dengan al-qalbus salimun al-qalbus sahih atau al-qalbus sahih adalah hati la yanju yaumal qiyamati illa man ataw illa man atallaha bihi. Tidak ada yang akan selamat kelak pada hari kiamat kecuali orang yang datang dengan hati yang salim dan hati yang sahih. Allah Jalla wa'ala di dalam surah ash-Shu'ara ayat 88 dan 89 berfirman. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran Padahal tidak bermanfaat lagi harta dan tidak berguna lagi bangun keturunan anak-anak kecuali orang yang bertemu berjumpa mendatangi Allah Jalla fi'ula bin salim dengan hati yang salim hati salim yang selamat yang sahih lalu mana dia hati yang salim mana gambaran hati yang selamat mari kita dengarkan penjelasan al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah kita berharap kita ini masuk di dalamnya orang yang memiliki hati yang salim, memiliki hati yang sahih, rahimani wa Kata Imam Ibn Al-Qadim rahimahullah. Hati yang salim, hati yang sahih, atau di dalam ayat Al-Quran disebut dengan hati yang hidup, yaitu Kata Imam Ibnul Qayyim, "Annahu alladhi salima min kulli syahwatin Tuhalifu amrallahi wa nahya." Hati yang selamat, hati yang sahih, hati yang hidup, hati yang selamat dari gejolak syahwat untuk menyelisihi perintah Allah dan melanggar larangan-larangan Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang dimaksud dengan hati yang hidup, hati yang sehat, hati yang selamat adalah hati yang selamat dari gejolak syahwat untuk menyelisihi perintah Allah dan melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Kedua. Wa min kulli syubhatin tu'aridu khabarah. Dari segala syahwat, syubhat yang akan menodai ilmu-ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita rangkum dua kalimat besar ini. Kalimat ini adalah kalimat yang besar. Kenapa saya mengatakan besar? Karena ulama lah yang menganggapnya besar. Setiap manusia itu di dalam hidupnya tidak lepas dari dua fitnah besar. Satu di antara dua ini lebih berbahaya rahimani wa rahimakum. Yang pertama disebut dengan fitnah itu asyubuhat. Dan yang kedua disebut dengan fitnah itu asyahawati fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Al-Imam Ibn al qadim rahimahullah dan juga Al-Imam Sa'di rahimahullah taala fitnah syubhat natijahnya akibatnya buah yang akan ditimbulkannya fitnah syubhat ini adalah mendatangkan keraguan-raguan di dalam ilmu yang kita sedang pegang. Yang pegang. Saya telah belajar banyak. Loh, ya, di dalam praktiknya iya misalkan muncul keraguan-raguan sampai kemudian menyalahkan saudaranya yang benar-benar lurus berpegang dan mempraktikkan wasiat-wasiat para ulama. Ini syubhat yang sangat berbahaya. Inilah dia fitnah yang sangat-sangat mengerikan apabila menimpa seseorang. Kebenaran akan berubah menjadi sesuatu yang sama. Kebenaran wal akan berubah menjadi sebuah kebatilan. Kalau saja yang benar itu sudah samar wal billah sampai terbalik menjadi sebuah kekeliruan dan kesalahan berarti kita sedang dijangkiti oleh fitnah syubhat harus segera dikeluarkan diri kita ini bagaimana cara Allah Jalla Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran dalam surat As-Sajadah satu dan yang kedua di dalam surat Barakallahu fikum al-asr. Di dalam Barakallahu fikum surat as sajadah Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan" يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون كتب الله جل في علاه وجعلنا منهم أئمة dan kami jadikan mereka dari mereka itu imam-imam yang dulu Nabi Amri mereka berjalan di atas perintah-perintah kami kapan seseorang itu akan menjadi imam dua perkara lama sobaru di saat mereka bersabar. Wabis dengan kesabaran itu akan terpatahkan fitnatu asyahawah. Dengan kesabaran akan terpatahkan fitnatu asyahawah. Wa kanu bi ayatina yukinu maka dengan ayat-ayat kami ilmu maksudnya akan terpatahkan fitnatu asyubuhat. Allah juga memberikan jawaban untuk kita bisa selamat dari dua fitnah besar ini. Kata Nabi, kata Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Asr, والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا به Di mana letaknya? Illa alladzina amanu. Di sini terkandung barakallahu fikum ilmu. Wa amilus salihat terkandung juga di dalamnya ilmu. Seseorang tidak mungkin akan beriman kepada Allah dengan benar tanpa dasar ini. Dan seseorang tidak mungkin akan bisa beramal amalan-amalan soleh tanpa dasar ilmu Allah. Maka di sini ada jawaban. Di dalam surat Al-Asr ini, jawaban terhadap satu fitnah yang berbahaya di dalam hidup, yaitu barakallahu fikum fitnatu Kemudian yang kedua, yang terakhir yang disebutkan oleh Allah Jalla wa ala wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr kesabaran kesabaran untuk mematahkan fitnah itu asyahawat akibat wa akibat sasaran yang akan dirusak oleh orang yang terjangkiti oleh fitnah syahwat keteliman Syekhul Islam Ibn al Qayyim rahimahullah dan juga di dalamnya makna ucapan Al-Imam Sa'di rahimahullah yang akan dirusak oleh fitnah syahwat ini adalah al-iradah. Al-Iradah al-iradah? أنا أولد في الماء kemauan keinginan itu inilah yang akan dirusak rahimani orang kalau dia senang untuk menjadi orang yang harus pertama harus terdepan cinta untuk tampil ini bahaya ini fitnah syahwat barulah. Fitnah syahwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau sudah dijangkiti oleh fitnah syahwat ini, dia akan berbuat tidak mempedulikan. Mau menyebabkan apa saja. Apa akibatnya. Ini bahaya iman wa Maka oleh karena itu barakallahu Semoga pembahasan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ini ketika kita mengerti kapan hati itu sehat, selamat agar kita ini jangan suka mensucikan diri kita sendiri. Ya, maksudnya dengan kata lain, dia yang salah, saya yang ini. Jangan salah. Tetapi su'udzan itu kita arahkan pada diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi dua kita ini yang harus kita jaga. Tidak ada cara menjaga diri darinya. Bersemangat untuk belajar agama untuk menghilangkan diri dari fitnah asyubur. Banyak kenyataan orang yang dijangkiti oleh penyakit syahwat pada dirinya itu kemudian terjatuh pada penyakit syubuh Ini bahaya. Terjatuh pada penyakit syubuhat rahimani wa rahimahumullah. Yang tadinya Masya Allah terhadap ahli bidah menjelaskan prinsip-prinsip ahli sunnah terhadap ahli bidah dan para penentang penyeleweng Masya Allah eh, kok tiba-tiba terbalik dia orang berilmu dia orang pintar banyak dalil-dalil yang dihafalnya oh ternyata hanya dunia yang ingin dikejarnya ada dunia yang ingin dicarinya. Terus dideret, dideret, dideret dan dideret rahimani wa rahimahumullah Maka oleh karena itu barakallahu kita. Dengan terus kita menengadahkan tangan dalam setiap waktu untuk meminta kepada Allah Jalla Subhanahu berdoa agar hidayah ini jangan dicabut. Apa doa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana wa rahmatana Jangan kau sesatkan hati kami ini setelah engkau memberikan hidayah kepada meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai hati kita ini disesatkan oleh Allah Jalla fi'ula maka kata Imam Ibn Qayyim ciri dan tanda hati yang selamat itu yang sehat dan hidup itu dia akan berusaha mengembangkan keinginan-keinginan syahwatnya Kedua, berusaha menyingkirkan syubhat-syubhat yang ada di dalam hidupnya. Ini orang yang selamat hatinya. Fasalima min ubudiyati masiwa wasalima min tahkim ghairi pasal fasalima min mahabbatillah ma'a tahkimihi li rasulihi fi khawfi ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والذل له وإيثار مرضاته من كل حال والتباعد من سخطه بكل طريق وهذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله وحده الإمام ابن القيم رحمه الله من يقول menyambung penjelasan beliau tentang hati yang selamat yaitu hati yang selamat dari ketundukan kepada selain Allah. hati yang selamat dari berhukum kepada selain hukum Rasul alaihissalatu wassalam selamat dalam cintanya kepada Allah dan di dalam berhukumnya kepada Rasul alaihissalatu wassalam dalam praktiknya dia tidak akan gentar dan takut ayo kalau kamu tidak mengerjakan ini tidak ikut ya, ya saya akan putus bantuannya nah, putus bantuan sementara kita butuh bantuannya barakallahu fikum disinilah letaknya pertarungan iman dan akidah rahimani wa rahimakumullah kalau sekiranya kita takut barakallahu fikum dari ancamannya berarti ada sesuatu tanda tanya di dalam hati kita rahimani wa warojaihi dalam harapannya harus selamat wa alaihi di dalam tawakalnya kepada Allah harus selamat. Bagaimana saja? Seseorang yang bertawakal kepada Allah akan dikatakan orang yang punya jiwa tawakal apabila ada tiga unsur pada yang disebutkan oleh para ulama termasuk di dalamnya Al-Syikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Tiga unsur yang harus ada dalam tawakal seseorang kepada Allah. Pertama, sidqul i'timadi 'ala Allah 'azza wa jalla. Sikap jujur dalam menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jangan berbohong baru Allah bisa kita ya, anak pasrah aja kepada Allah yang benar. Yang benar pasrahnya kepada Allah Jalla Subhanahu wa taala. Menyerahkan dirinya kepada Allah itu harus barakallahu ikut dengan penuh Maka oleh karena itu kalau kita kembali kepada perjalanan hidup salafun saleh ridwanullah alim ajma'i Allah telah mensifati mereka dengan sifat asli berarti perjalanan manhaj ini harus di atas kejujuran Jangan berdusta. Jangan barakallahu fikum ingin mengejar kepentingan kita lalu kita namakan kepentingan dakwah jalan jalla Jangan. Jangan sekali-kali rahimani wa rahimakumullah. Jangan ber, berbuat dusta di dalam dakwah ilallah karena yang namanya bangkai dimanapun disimpan, di dalam lemari bagaimanapun pintunya tetap akan keluar apa Pasti akan keluar baunya rahimani wa rahimakumullah jami'. bisa dilihat Bagaimana Allah Jalla wa'ala telah membongkar orang-orang yang menjual dan melelang agama ini untuk kepentingan dirinya sendiri. Allah angkat di permukaan. Ini loh gambaran para pendusta, para pendusta barakallahu Nah, ada ahlus sunnati wal jamaah tetapi berakhlak dengan akhlak tadi tidak berdusta. Dakwah ini dipikul oleh generasi pertama umat ini dengan sifat kejujuran barakallahu Mari kita dengar firman Allah Jalla wa'ala di saat menyebutkan para pembawa bendera sunnah ini mereka-mereka yang berakhlak dengan penuh kejujuran. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون Orang-orang lil fuqara'il muhajirin orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka diusir dari tanah airnya diusir dari harta miliknya mereka siap keluar untuk membela agama Allah dan membela Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang mereka inginkan dalam pembelaan ini kecuali ridhonya Allah Jalla Subhanahu mereka itulah ya, orang-orang yang jujur sehingga ikhwan yang wa Siapa pun di belakang dia berdusta mengatasnamakan dakwah ilallah jalla fi'ulah pasti akan dibongkar oleh Allah. Pasti akan diperlihatkan oleh Allah Jalla Subhanahu. Tidak akan bertemu dakwah yang suci dengan akhlak dan adab yang baik. Tidak akan barakallah Kesucian manhaj ini akan sejalan dengan sikap kejujuran. Kesucian manhaj ini akan berjalan dengan keikhlasan rahimani wa rahimakumullah Maka oleh karena itu barakallahu fikum kita meminta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus kita didekatkan di dalam manhaj ini dengan orang-orang yang soleh yang memandu kita kepada jalan Allah Jalla Subhanahu yang mereka tidak menginginkan kedudukan harta sedikit pun barakallah fikum kecuali menginginkan kebaikan bagi kaum muslimin dan muslimat rahimani wa Semoga Allah Jalla Subhanahu memilihkan kita teman-teman yang tidak memperdayakan kita di belakang hari dan menjadikan kita sebagai biang keladi. Nah, Jangan sampai kita dijadikan sebagai sebab terjadinya perpecahan ahli surga. kita yang diperasal kita yang kemudian dijadikan barakallahu maka kita harus benar-benar terus menjaga yang saya perjuangkan ini bukan kepentingan saya bukan kepentingan istri dan anak saya yang saya perjuangkan ini adalah kepentingan agama Allah Jalla Terus dikoreksi keikhlasan. Dan terus berusaha untuk memiliki dan menghiasi diri dengan akhlak-akhlak para pembawa salah ini sepeninggal Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Apa yang kita saksikan, itulah batinnya tidak ada yang disembunyi. Tidak membuat makar di tengah ahlu sunnah wal jamaah. Dia berusaha memperlihatkan apa yang ada bahwa lahiriahnya itulah batinnya dan batiniahnya itulah lahiriahnya. Inilah yang disebutkan oleh Syekhuna Mukbir rahimahullah taala di saat beliau bercerita tentang dakwah itu ahli sunnati wal jamaah ظاهرها كباطنها وباطنها كظاهرها lahiriahnya itulah batinnya dan batiniahnya itulah lahiriahnya kalau sekiranya akhlak ini yang kita jaga yang kita perhatikan Allah Jalla wa'ala akan membantu dan menolong kita untuk istiqamah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala حفظني وحفظكم الله جميعا Tentang masih kita dalam pembahasan judulnya sebagai unsur pertama kali dalam tawakal kita. Kedua, yang harus kita miliki barakallahu fikum yaitu menjalankan sebab-sebab yang disyariatkan. Jangan melanggar. Jangan melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Jalla Subhanahu. Apalagi pelanggaran ini kita sembunyikan, kita bungkus rapi. Lalu kemudian yang kita tampilkan Barakallahu fikum Inilah dakwah Lebih lagi dengan bertanya kepada para ulama membungkus yang jelek ini tidak dinampakkan yang dinampakkan adalah yang menurut ilmu tidak ada perbedaannya. tapi itu nanti sembunyikan ini namanya orang tidak Kedua, ada syai di dalam hati. Ada sesuatu di dalam hatinya rahimani wa rahimakumullah. Tanda sebuah penyakit rahimani wa rahimakumullah. Kalau sekiranya dia jujur, dia akan bongkar karena ahlu sunnati wal jamaah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam iqtidah siratil mustaqim Mukhalafat ashabil jahil yaktubuna ma lahum wa ma alaihim. Kalimat syahadat. Yaktubuna ma lahum wa ma alaihim. Ahlu sunnah itu berani menulis benar dan salahnya. Karena dia menginginkan kelulusan di dalam beragama. Tidak ada yang disembunyikan. Dia inginkan kalau salah diluruskan Sami'na wa ata'na. Kami dengar pelurusan kembali bertaubat kepada Allah Jalla Subhanahu. Ini langkahnya ahlu sunnati wal jamaah rahimani wa rahimakumullah yaktubu nama lahum terus wama alaihi apa yang ada kesalahan mungkin dilakukan ayo kita angkat kepada para ulama ini yang kami lakukan ini Kan enak para ulama itu memberikan jawaban. Kedua, enak ahlu sunnah mendengar jawaban para ulama yang pertanyaannya penuh kejujuran rahimani wa rahimakumullah. Contoh, kalau kita sampai penyebab ahlu sunnah wal zaman ini, kita sebagai penyebab mereka sampai termakan oleh fitnah asyahawat atau fitnah syubhat. Pertanggungjawaban kita itu akan lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka barakallahu Kejujuran ini harus kita ingatkan teman-teman kita. Ya akhirnya, kejujuran. Jujur di dalam bersih jujur barakallahu fikum di dalam berbuat, Allah akan membantu. Allah akan menolong engkau. Allah akan memberikan keistiqomahan apabila engkau jujur di dalam bersikap barakallahu. Inilah yang harus kita jaga. Di kalangan ahli sunnah wal jamaah yang sudah sedikit rahimani wa rahimakumullah lalu kemudian akan dirusak persatuannya oleh orang-orang yang punya kepentingan kita takut kepada Allah Jalla Subhanahu. Bahwa ukhuwah itu merupakan rahmatun min Allah Jalla wa ala wa atiyatun min Rabbil alamin pemberian dari Allah Jalla Subhanahu harus kita jaga dan harus kita lindungi. Kalau sekiranya wal billah kita saya atau ikhwani sebagai penyebab terjadinya perpecahan ahli sunnah wal jamaah akan bawa menghadap Allah dan Pertanggungan apa yang kita akan berikan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya barakallahu fikum diberikan oleh Allah Jalla wa'ala hati yang salim, hati yang sahih, hati yang selamat. dari wa hafizakumullah. Kemudian yang terakhir terkait dengan unsur tawakal yang ada. Pertama tadi sidku al Kejujuran kita dalam menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua, menjalankan sebab-sebab yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Jalla Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dalam diri. Ya. Keberikutnya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala Ciri hati yang sehat dan selamat itu Al-inabah ilaihi Mama dan inabah Al-inabah kembali kepada Allah Jalla Subhan. Makna kembali kepada Allah. Suhaili. Makna kembali kepada Allah. Bertaubat kepada Allah Jalla Subhanahu. Al-inabah. Bertaubat kepada Allah. Gampang. Mudah dirinya untuk bertaubat kalau dia salah, cepat diampuni menyebutkan kekeliruan dan kesalahannya. Jangan egois. egois. Apa ya azim egois? Ya. Semacam apa? Bagi diri. Tidak mau. Untuk dengan tawadu ya akhi, anda tidak punya ilmu allah a'lam tentang. Atau barakallahu fikum bertanya apa sih yang dimaksud dan tidak paham. Kan begitu, bertanya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jangan sampai kita ini dijangkiti penyakit ego. Tidak mau dikatakan nggak tahu untuk mengatakan wallahu a'lam bissawab karena belum dapat ilmunya itu memaksakan diri untuk kemudian menjawab pertanyaan apa saja pokoknya kedua kalau dia sudah menjawab lalu salah dan keliru berat dia salah kemudian berhak untuk mengatakan saya salah, saya rujuk, saya kembali kepada Al-Haq. Orang yang bersemangat untuk mencari keselamatan pada dirinya, menebar keselamatan di tengah umat ini. Didik menyebutkan tentang betapa butuhnya ahlu sunnah wal jamaah terhadap pendidik. Dan guru, kalau mungkin bersama pendidik guru ya, ya. Seorang pendidik dengan seorang yang menyampaikan ilmu. Kalau ilmu disampaikan baca kita selesai. Tetapi ahlu sunnati wal jamaah butuh contoh dan suri tauladan. Itu yang dibutuhkan. Diajari kalau salah dia cepat kembali kepada jalan Allah yang benar. Taubat segera mencabut diri. Tawaduk ini namanya pendidikan. Bedakan. Rasulullah mengajak kita untuk tawaduk pada buktinya. Ayo, buktikan. Kan begitu barakallah itu. Nah, buktinya inilah pendidikan rahimani wa rahimakumullah jaminan. Kemudian, termasuk juga di dalam ciri hati yang selamat, sehat, hidup merendah diri di hadapan Allah Jalla Subhanahu mengutamakan ridhonya Allah dalam semua kondisi dan menjauhkan diri dari murka Allah dengan semua jahat. Menjauhkan diri dari murka Allah subhanahu wa ta'ala dengan semua jalan rahimani wa rahimah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau dia mencintai seseorang, dia cinta karena Allah Kalau dia benci kepada seseorang, karena bencinya karena Allah Jalla Subhanahu. Lalu dia memberi hati yang sehat dan selamat itu Memberinya karena Allah. Dan kalau tidak memberi, maka tidak memberinya itu karena Allah Jalla Ini yang menjadi patokan hidup seseorang yang memiliki hati yang sehat selalu. Anda benci sama dia Ya dia pernah Nyakiti saya. Loh. Hmm. Nyakiti engkau. Lalu engkau benci sedemikian rupa. Coba dengarkan. Ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, saya memberikan maaf kepada siapapun yang berbuat zalim kepada saya. Sebelum dia meminta sudah dimaafkan. Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika lepas dari penyiksaan sang khalifah kembali ke Baghdad, beliau berkata, saya memberikan maaf kepada para al-buju yang memukulnya. Jadi, dibayar sama raja untuk menyiksa al-imam Ahmad rahimahullah. Karena fitnah Ibnu Abi Du'a yang menyerukan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, kata Imam Ahmad rahimahullah, saya memaafkan mereka-mereka yang telah berbuat zalim pada diri saya. Kecuali yang saya tidak maafkan adalah ahlul bidah. Artinya kepentingan dirinya di nomor sekian kan yang diangkat adalah persoalan dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Dijunjung setinggi-tingginya. Bolehlah dia mencela saya. Bolehlah dia kemudian mencaci maki. Tetapi jangan sampai dia mencela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mencela manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah di suatu tempat Rasulullah itu di majlis dinukilkan atau sebelah ada di sana istilahnya sebelah Eropa ulah disuruh itu dulu Ustaz Ikhwan Muslimin Eh mungkin pokoknya tentang kepribadian orang yang jelek akhlaknya, orang yang jelek adabnya. saya mengatakan alhamdulillah. Masyarakat Lombok itu masyarakat yang jiwanya itu temperamen. Atau temperamen. Eh? Marah. Apa bahasa itu? Marah. Panas badan. Saya menjawab, Alhamdulillah, murid Ini murid-murid kita bang, marah. Tidak menerima dengan kata-kata Alhamdulillah. Baru kemudian kita jelaskan kalau celaannya tentang masalah kepribadian. Ya benar. Berarti itu adalah arahan untuk kemudian memperbaiki diri. Berarti nasihat. Alhamdulillah. Ada yang mau menasihat. Yang kedua, kalau sekiranya nggak benar apa yang dituduhkan, berarti saya dikabulkan oleh mereka di hadapan Allah. Nanti saya ambil. Alhamdulillah baru mereka paham. Kata-kata Alhamdulillah itu keuntungan kan. Kalau sekiranya benar, itu masih Mungkin kita punya tunda akhlak seperti yang disebutkan kurang. Kita merubah Alhamdulillah. Tapi kalau sekiranya tidak ada, ada yang diam-diam menangguhkan kita di sisi Allah. Nanti kita akan mengambilnya baru rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa'ala kulli Kita harus membedakan mana dia kepentingan diri kita sendiri dan mana yang terkait dengan kepentingan dakwah minallah jalla subhanahu. Kita harus mengangkat setinggi-tingginya kepentingan dakwah. Jangan sampai kemudian kepentingan diri disetarakan dengan kepentingan da'watu ila Allah subhanahu sekali kali kita tidak akan sanggup untuk menghadapi hukuman Allah Jalla Apapun yang kita sembunyikan, batinnya kita bersembunyi, Allah akan membongkarnya rahimani wa rahmatullah Maka oleh karena itu barakulah fikum, di sini pentingnya untuk kita terus mengoreksi segumpal daging yang disebutkan yang akan bisa menjadi sehat dan akan bisa menjadi mati dan akan bisa menjadi hati yang berpenyakit. Wah, misalnya Dan السرير استبداد الصلاة بارك الله فيكم إن شاء الله إذا رسولكم رحمني ورحمكم الله pada uh, kajian kita ini setelah sholat asar barakallah fikum uh, atom ya terkini tidak bisa kita pakai di masjid kita tidak dipindah ke sekatuk yang ingin membuka barakallahu fikum kajian beliau disyaratkan untuk membukanya juga mengajak rahimani wa insya Allah kita ingin barokah dan Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala apalagi misalkan Tuhan mendapatkan dari tempat yang jauh barakallahu fikum sekiranya Allah memberikan barokah yang lebih dengan duduknya kita di masjid.